Banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat. Tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya. Perempuan-perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus, memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan. Haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu memanggil orang lantang, sini. Setelah pakai sutra, sini aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang Abdul Somad hari ini kau bisa ceramah lantang hari ini kau bisa tegak berdiri hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa jamaah detak jantungmu sudah lemah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat religiwan semuanya Semoga usia bertambah istiqomah juga semakin bertambah. Amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya bukan gerasimu ada 10 mobil, mobil, mobil. Kalau kau kaya bukan begitu, ambil satu mobilmu itu, wakafkan ke masjid, tempel tulisan ambulan C. Mobil wakaf ngangkat jenazah, karena sekarang banyak jamaah nggak bisa lagi mikul jenazah berat jenazah 120 kilo sediakan mobil wakaf mobil bisa dibawa mati ada mobil yang bisa dibawa mati bisa mobil yang kau wakafkan kalau menunjukkan kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar rumahmu yang besar akan tinggal rumah besar tinggal mobil besar tinggal udah jangan lanjutkan lagi semuanya tinggal oleh sebab itu inti isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum kamu tidak beriman, kamu belum beriman, kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibba li akhi sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini tak sampai hati melihat yang lain menelan air liur suaraku lantang suaraku keras tapi hatiku lembut Ustadz muji sendiri ini tidak sampai hati melihat orang lain sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain ngelihat orang jalan kaki dia mau pakai mobil paling mewah nah, jalan kan jalankan, jalankan mental feodal. Melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra nggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah nggak punya baju. Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan. Karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin feminin perempuan perempuan-perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus memicu pertumbuhan hormon feminin tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan haram hukumnya apa hikmahnya dulu memanggil orang lantang sini setelah pakai sutra sini lihat itu yang pakai-pakai sutra maka tidak boleh laki-laki pakai sutra uhillu zahab wal harir aku halalkan emas sutra lil unsa untuk perempuan wa malir rijal tidak boleh pakai gelas emas tidak boleh pakai piring emas kalau kau kaya bukan gelas dan piring emas kalau kau kaya bangun masjid yang besar-besar mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa bangun masjid jangan sekedar ngaji ngaji ngaji ngaji saja ada namanya ustadz sahabat saya ustadz syihab dia ngomong ke saya saya kalau dua tahun pengajian nggak ada action stop majelis taklim majelis taklim majelis taklim kalau dua tahun nggak ada action stop actionnya apa buat MDA buat sekolah buat musola buat panti yatim buat sekolah tahfiz yang sudah punya grup pengajian mana pondok tahfiznya yang sudah punya grup pengajian mana musola kecilnya buat gabungkan uangnya praktek langsung selesai dari pengajian ini jangan pulang ke rumah cari panti asuhan datang ke sana cari bapak ketua bapak kepala panti asuhan ya berapa anak yatim di sini ada 300 orang kami mau jamu mereka makan malam ini semuanya enggak tiga orang aja Bapak tiga, bapak tiga, bapak tiga, bapak tiga, bapak tiga. Kita semua datang 100 orang. Tiga kali 100 sama dengan 300. Bisa dipahami? Begitu maknanya. Pulang dari sini, cari panti jompo. Lihat orang-orang tua. Di sana banyak janda-janda, tapi tua-tua. Suaminya sudah meninggal, anaknya mati duluan, hidup sebatang kara. Bawakan mereka kain, bawakan mereka baju, Aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua, bukan melihat engkau ibu tua, tapi aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang Abdul Somad hari ini kau bisa ceramah lantang hari ini kau bisa tegak berdiri hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa jamaah detak jantungmu sudah lemah waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi Siapa yang kami panjangkan umurnya Kami kembalian kejadiannya Kami kembalikan kejadiannya seperti semula Tegak lama sudah tidak bisa bergetar Tangan sudah mulai Assalamualaikum Mana tenaga yang dulu Mana yang perkasa dulu Mana yang dipuja-puja dulu Hilang semuanya Jangankan warna kulitmu Warna rambutmu pun mulai hilang Akhirnya kau cat seminggu kemudian ujungnya hitam pangkalnya putih Ustaz nyindir nih enggak saya tidak ada pandai sindir menyindir kalau kebetulan ada sama berarti kebetulan saudaraku yang dimuliakan Allah ya akhi ya ukti bukti kau kaya bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu wallahu fi aunil abdi Allah akan menolong seorang hamba kapan Madamal abdu fi auni akhi selama orang itu mau menolong saudaramu. Putar lagi video tentang saudara kita di Palu. Putar lagi video tentang saudara kita di Donggala. Putar lagi video MP3, MP4 tentang saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat. Perhatikan baik-baik. Kalau tersentuh hatimu, berarti kau sudah punya ukhuwah. Tapi kalau ngelihat itu kau sambil ketawa, kiki kiki kiki perlu kau khawatir jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam iman tidak diukur dengan baju kokomu iman tidak diukur dengan mukenamu ini ada sekarang orang punya mukena sampai tujuh hari Senin pakai ungu hari Selasa pakai merah hari Rabu pakai pink hari Kamis pakai hitam salah kau punya tujuh tidak salah tapi cukup dua saja yang lima kau sedekahkan ke sana saya punya satu aja bos jangan kalau cuma satu nanti temanmu nggak tahan baunya luar biasa mesti diganti-ganti ada yang dicuci ada yang dipakai ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kau sibuk dengan makan pesta kuliner makan makan makan makan ma'akal naita yang kau makan busuk betul makan tadi siang makan tadi pagi makan nanti malam makan lagi busuk semua yang kau pakai lapuk berapa mukena lapuk berapa topi peci lapuk berapa sorban lapu semuanya lapu wa mata sodakta yang kau pakai menolong saudaramu yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu yang kau bayarkan anaknya mau sekolah yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah yang kau tolong pendaftaran awal tahun baru itulah yang menolong di hadapan Allah banyak orang mengaku dirinya susah banyak orang mengaku dirinya melarat tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya banyak harta maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya dunia ini hanya seperti sayap nyamuk nyamuk yang kecil ada sayapnya satu begitulah dunia ini man arafat dunia hanat alaih siapa yang tahu dunia maka dunia itu kecil di hadapannya tak ada apa-apanya Kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita? In jika sya berkehendak Allah insya Allah kalau Allah berkehendak itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok tolong ceritakan tentang Ya'jud wa Ma'jud besok tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok kata Nabi Muhammad besok langsung turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada jangan kau katakan aku melakukan ini besok illa ayyasha Allah kecuali atas kehendak Makanya kalau ada yang nanya, gimana bu? Bisa membantu saya besok? Insya Allah. Insya Allah artinya iya. Banyak juga orang kita, gimana Pak Ustadz? Insya Allah. Dalam hati, nggak jadi. Insya Allah, saya akan menolong kamu. Apa makna insya Allah? Kalau besok kau tolong dia, itu bukan uangmu. Itu datang dari Allah. Kalau besok tidak jadi kau tolong, berarti memang musibah sudah datang alladzina idza asabathum musibah ketika musibah datang anaknya mati kebakaran mobilnya tabrakan rumahnya kena gempa dia dapat berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun semua ini punya Allah semua ini punya Allah tapi jangan salah pakai jangan gara-gara ceramahnya semua punya Allah pulang dari sini mangga tetangga kau ambil Begitu kau ambil tetangga marah. Kenapa kau ambil? Milik Allah. Tetanggamu ngaji juga dia ambil batu dia lempar kepalamu. Kenapa Bapak lempar? Ini punya Allah juga.